Yang kedua perang ini merupakan perang yang besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka disebutkan di sini <clears throat> berkata Al-Hafiz Imaduddin Abu Fida Ismail bin Umar al shahir bin Kathir rahimahullahu taala faslun pasal yang berikutnya pasal yang berikutnya di sini diberi tanda kurung ini bukan dari ucapan Al-Hafiz Ibnu Katsir diberi judul Ghazwu Bani Sulaim perang Banu Sulaim dan uh, ini perang ini terjadi beberapa hari setelah terjadinya peristiwa perang Badar Sebagian ahli tarikh menyebutkan bahwa ini terjadi pada bulan Syawal pada tahun 2 Hijriah Ya, ini beberapa hari setelah kejadian perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Beliau berkata rahimahullah taala thumma nahadha bi nafsihi al-karimah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang bangkit. Ba'da faraghihi bi sab'ati ayamin, setelah selesai tujuh hari setelah peristiwa perang Badar tujuh hari yang berikutnya Yaghzu Bani Sulaim maka beliau berangkat untuk memerangi Bani Sulaim memerangi Bani Sulaim dan disebutkan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat e, mereka keluar untuk memerangi Bani Sulaim disebabkan karena telah sampai berita kepada beliau bahwa di daerah yang disebut Al-Qudur di sana ada sekelompok dari kabilah Bani Sulaim demikian pula dari Ghatafan di mana mereka e, menyusun siasat untuk memerangi kaum muslimin mereka di sana menyusun siasat berkumpul untuk memerangi kaum muslimin dan berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan beliau keluar bersama dengan beberapa sahabat untuk memerangi mereka. Daerah yang disebut Al-Qudr. Famakatha thalathan. Beliau tinggal di sana selama tiga hari Thumma raja'a wa yalqa harban. Kemudian beliau kembali dan tidak terjadi peperangan. Waqad kana ista'mala 'ala al-Madinati Sibah' ibn Urfutah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat perwakilan beliau di Madinah dan ini merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau yang memimpin peperangan dan beliau yang Eh, memimpin pasukan keluar meninggalkan kota Madinah maka beliau menunjuk wakil dari kalangan para sahabat yang menggantikan kedudukan beliau dalam memimpin kaum muslimin di kota Al-Madinah maka beliau alaihi salatu wassalam mengangkat Siba' bin Urfutah Waqila dan ada pula yang mengatakan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ibnu Ummi Maktum dan tidak terjadi peperangan dalam kejadian ini. Lalu beliau berkata, rahimahullah taala faslun pasal yang berikutnya. Yang ini yang disebut dengan Ghazwatu As-Sawiq. Perang As-Sawiq. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah sebab terjadinya peperangan ini Walamma raja'a Abu Sufyan ila Makkah. Tatkala Abu Sufyan kembali ke Mekah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam peristiwa perang Badar orang-orang kafir Quraisy benar-benar mereka terpukul sekali. Karena tokoh-tokoh para senior-senior pembesar orang-orang kafir Quraisy mayoritas mereka mati dalam peristiwa perang Badar. Tewas dalam peristiwa itu. Sehingga ini merupakan pukulan yang sangat berat dirasakan oleh mereka. Kaum musyrikin yang ada di Makkah. Dan itu pun yang dirasakan oleh Abu Sufyan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Abu Sufyan ketika itu yang memimpin kafilah dagang dari negeri Syam untuk pulang menuju ke Makkah. Maka Abu Sufyan selamat dari kematian yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Dan dia termasuk di antara tokoh dan pembesar orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Maka Abu Sufyan kembali ke Makkah wa auqa Allah fi ashabihi bibadrin ba'sahu dan Allah Subhanahu wa taala uh, menjadikan pada diri sahabat-sahabat dari Abu Sufyan dalam peristiwa perang Badar mereka telah menemui kematiannya ya di mana mereka mayoritas mereka tewas dalam peristiwa itu para pembesar Quraisy Nadara Abu Sufyan. Maka dengan kejadian peristiwa perang Badar itu Abu Sufyan pun bernadar alla yamassa ra'sahu bima'in hatta yaghzuwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Sufyan bernadar untuk tidak menyentuhkan air di kepalanya hingga dia memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu tidak lama setelah terjadinya peristiwa perang Badar, maka dia ingin menyusun kembali kekuatan untuk memerangi kaum muslimin. Fakharaja fi mi'atai rakibin. Maka keluarlah Abu Sufyan sambil membawa 200 pengendara yang itu menjadi pasukannya. Dan mereka ini keluar diam-diam Ya, oleh karena itu sempat tidak didengarkan oleh uh, kaum muslimin yang ada di Madinah tentang keberangkatan Abu Sufyan bersama dengan 200 pengendara ini pasukannya. Fanazala taraf al Maka berangkatlah Abu Sufyan bersama dengan pasukannya tersebut. Lalu kemudian dia singgah di daerah yang namanya Taraf al-Uraid. Taraf Al-Uraid salah satu lembah sebuah nama lembah yang ada di Madinah di pinggir kota Madinah wa bata wahidatan fi Bani Nadir lalu kemudian dia sempat menginap satu malam di kabilah Banu An-Nadir dan Banu Nadir salah satu kabilah dari kabilah-kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Banu Nadir, Banu Qainuqa', Banu Quraidah. Ketiga kabilah ini kabilah-kabilah yang besar yang ada di Madinah. Mereka adalah dari kabilah-kabilah Yahudi. Yang nanti akan kita jelaskan bahwa dari kabilah-kabilah ini satu persatu mereka akhirnya membatalkan perjanjian damai bersama dengan kaum muslimin dan mereka menyimpan kebencian di dalam hati mereka mencari kesempatan untuk uh, melenyapkan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah upaya-upaya mereka untuk uh, melenyapkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin dan melemahkan kekuatan mereka ini selalu mereka lakukan. Dan ini merupakan karakter orang-orang Yahudi yang dikenal dalam sejarah dengan al-makr wal khadi'ah yang selalu membuat tipu daya dan makar. Kapan mereka punya kesempatan maka mereka akan melakukan makar dan tipu daya tersebut. Ini kebiasaan kaum Yahudi dari dulu. Dan mereka dalam keadaan mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Utusan Allah Subhanahu wa taala seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun mereka lebih dekat kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka lebih akrab dengan orang-orang musyrik daripada kaum muslimin. Oleh karena itu pada saat Abu Sufyan bersama dengan pasukannya mereka berangkat menuju ke Madinah ke pinggir kota Madinah maka Abu Sufyan menginap di tempat mereka di tempat Banu Nadir Inda Salam bin Mishkam di tempatnya Salam bin Mishkam Salam bin Mishkam ini uh, pemimpinnya Banu Nadir ya tokohnya pendetanya jadi dia seorang sayyidnya orang yang paling di dituakan yang paling terpandang dan Salam bin Mishkam ini di antara musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan demikian pula istrinya Zainab bintul Harith al-Yahudiyah Zainab istrinya Salam bin Mishkam inilah yang uh, menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daging kambing yang telah diracuni untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membunuh orang-orang yang bersama beliau alaihi salatu wassalam menunjukkan kebencian yang sangat dari pihak Salam bin Mishkam demikian pula istrinya Zainab bintul Harith dua-duanya selalu mencari upaya untuk uh, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kapan mereka memiliki kesempatan maka Abu Sufyan tidur di tempatnya Salam bin Mishkam Subhanallah, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu prinsip dalam memerangi kebenaran, mereka sama. Dalam memerangi ahlul haq mereka berkumpul. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu satu namun hati-hati mereka itu bercerai-berai. Fasaqahu maka Salam bin Mishkam pun Eh, menjamu Abu Sufyan wa batana lahu min khabarin nas lalu kemudian dia menyembunyikan berita yang ada di tengah-tengah manusia ya menyembunyikan berita bahwa dia pun datang untuk memerangi uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin maka dia pun menginap di rumah Salam bin Mishkan. Thumma asbaha fi ashabihi. Lalu kemudian dia pun di pagi hari kembali berkumpul dengan pasukannya, dengan teman-temannya. Lalu dia pun ingin melakukan pergerakan-pergerakan Abu Sufyan dengan pasukannya ini. Wa amara dan akhirnya Abu Sufyan mengeluarkan perintah faqatta'a aswaran minan nakhli untuk merusak maka akhirnya dia pun me merobohkan me menebang aswaran aswaran jamak dari as-sawr yaitu e, pohon-pohon eh, kurma yang masih kecil pohon-pohon kurma yang yang belum dewasa maka Abu Sufyan memerintahkan untuk menebang pohon-pohon kurma itu Nah, milik kaum Ansar. Wa qatala rajulan minal Ansar wa halifan lah. Lalu kemudian dia membunuh seseorang dari kalangan Ansar bersama dengan uh, temannya, dengan sekutunya. Jadi dua orang terbunuh di tangan Abu Sufyan. Thumma karra raji'an. Kemudian setelah itu pulang, lari pulang. Ya, jadi e, tidak berani berhadapan langsung. Jadi mereka hanya bersembunyi diam-diam padahal mereka memiliki 200 pasukan yang mereka perangi adalah pohon-pohon kurma. Mereka menebang pohon-pohon kurma yang tentu tidak bisa melakukan perlawanan dan mereka mencari dari kaum muslimin yang terpisah dari saudara-saudaranya maka mereka berhasil membunuh dua orang ini dari kalangan ansor bersama dengan temannya setelah itu pulang jadi tidak berhadapan langsung dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Wa nadhira bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Lalu kemudian ternyata berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pasukan Abu Sufyan. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam segera memberi peringatan kepada para sahabatnya. Fa fi talabihi wal muslimun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk uh, berusaha menemukan pasukan Abu Sufyan bersama dengan kaum muslimin. Fabalagha qarqaratal qudri. Akhirnya sampai di sebuah daerah yang disebut Qarqarah Al-Qudr. Sampai di daerah Qarqarah Al-Qudr disebutkan kurang lebih 8 bari dari kota Madinah. Nah, ketika sampai di daerah tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin wafatahu Abu Sufyan wal musyrikun. Ternyata Abu Sufyan dan orang-orang musyrik yang bersamanya sudah melarikan diri ya mereka ternyata tidak berani menghadapi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya jadi mereka melarikan diri wa alqau syai'an katsiran min azwadihim lalu di tempat itu di daerah Qarqaratul Khudr mereka membuang banyak sekali dari bekal-bekal mereka mereka minas sawiq dari jadi mereka membuang sawiq jadi rupanya dari Makkah mereka membawa perbekalan yang banyak, makanan yang banyak. Mayoritas yang mereka bawa itu makanan sawiq. Ya, sejenis uh, adonan adonan dari gandum ya diramu sedemikian rupa ya. Nah, seperti roti. Nah, itu jadi bekal mereka selama dalam perjalanan. Rupanya karena terlalu banyak yang mereka bawa, khawatir jangan sampai mereka dikejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukannya dari kaum muslimin sementara mereka berjalan lambat yang membuat mereka lambat karena harus mereka membawa bekal yang demikian banyak akhirnya sampai di daerah Qarqatul Qudr karena khawatir mereka akan ditemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya akhirnya mereka membuang bekal-bekal mereka itu mereka membuang banyak sekali dari as-sawiq di daerah Qarqarah Al-Qudr tersebut. Fasummiyat ghazwat as-sawiq. Maka dari sebab inilah mengapa perang ini disebut ghazwatu as-sawiq. Perang as-sawiq karena bekal orang-orang kafir Abu Sufyan bersama dengan pasukannya itu kebanyakan dari as-sawiq itulah yang mereka buang untuk meringankan beban mereka melarikan diri kembali ke Makkah wa kanat fi dzulhijjah minas sana dan itu terjadi pada bulan hijjah di tahun yang sama ini tahun yang kedua jadi 22 bulan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Naam disebutkan di catatan kaki bahwa yang dimaksud as-sawiq yaitu yang terbuat dari hintah, gandum, syair, ini yani sejenis gandum yang dibuat sedemikian rupa di di adon ya. Naam lalu kemudian di dibakar eh, uh, atau di dipanaskan ya semacam roti yang menjadi perbekalan mereka. Thumma raja'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Madinah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam kembali ke Madinah. Lagi-lagi tidak terjadi pertemuan di antara dua pasukan tersebut. Wa qad kana istakhlafa Aba Lubabah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh, mengangkat yang menjadi perwakilan beliau di Madinah Abu Lubabah. Abu Lubabah Ibnu Abdul Munzir Al-Ansari. Beliau bernama Bashir, Bashir Ibnu Abdul Munzir. Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Lalu berkata Ibnu Katsir rahimahullah faslun, pasal yang berikutnya yang disebut Ghazwatu Dhi Amar. Perang Dhi Amar. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma aqama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baqiyat Dzil Hijjah." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama pada eh, hari-hari uh, di bulan Dzulhijjah tersebut. Thumma ghaza Najdan yuridu ghatafan. Naam, kemudian setelah itu beliau pun memulai menyusun kekuatan lagi, mengumpulkan pasukan untuk mendatangi Najd dengan tujuan untuk memerangi kabilah Ghatafan. Memerangi kabilah Ghatafan dan yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun pasukan untuk memerangi kabilah Qatafan karena berita sampai kepada Rasulullah Alaihi Wasallam bahwa kabilah Qatafan ini mereka telah berkumpul berkumpul di sebuah daerah yang bernama Di Amar daerah yang bernama Di Amar ini bagian dari Najd maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun pasukan lalu kemudian berangkat ke daerah tersebut untuk memerangi mereka. Tatkala uh, kabilah Qatafan mereka mendengarkan tentang keluarnya pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka pun melarikan diri. Mereka pun melarikan diri. Pada saat itu jumlah kaum muslimin yang keluar jumlah kaum muslimin yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 450 orang dari kalangan para sahabat. 450 orang. Ada sebahagian yang menyebutkan tanggal keluarnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pada malam yang ke-12 dari Rabi' Rabi'ul Awal. Pada Rabi'ul Awal tahun ketiga Hijriyah. Tahun ketiga Hijriyah. Bahkan Al-Waqidi menyebutkan bahwa itu terjadi pada hari Kamis. Wasta'mala 'ala al-Madinati Uthman ibn Affan. Lalu kemudian beliau uh, mengangkat perwakilan di Madinah Uthman ibn Affan. Fa'aqama binajdin safaran min sanati thaniyati kullah. Lalu kemudian beliau tinggal di Najd di bulan Safar ya dari tahun yang kedua seluruhnya. Yang zahir yang benar tahun yang ketiga ya tahun yang ketiga karena Safar ya, sudah memasuki tahun yang berikutnya. Nah, sebelumnya disebutkan Zulhijjah, ya Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian masuk ke bulan yang baru Muharram. Kemudian Safar. Ya, Safar. Ada yang mengatakan bahwa kejadian perang Di Amr terjadi pada pada bulan Rabi'unil Awal sebagaimana yang kita sebutkan, ada yang menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir terjadi pada bulan Safar tahun yang ketiga wallahu taala alam thumma raja'a wa lam yalqa harba kemudian beliau kembali dan lagi-lagi tidak terjadi pertempuran faslun lalu pasal yang berikutnya disebutkan ghazwatu buhran perang buhran atau disebut juga perang al-furu' dari buhran yang dimaksud di sini adalah memerangi Banu Sulaim Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu taala, "Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'in al-akhir yuridu Quraisyan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada bulan Rabi'un al-akhir pada tahun ketiga beliau menginginkan Quraisy yaitu dari Banu Sulaim wastakhlafa 'ala al-Madinati ibna Ummi Maktum lalu kemudian beliau mengangkat sebagai pengganti beliau di Madinah Abdullah bin Ummi Maktum fa Buhran ma'dinan fil Hijaz maka beliau pun tiba di daerah Buhran yaitu merupakan daerah Ma'din di daerah Hijaz Ma'din yakni tempat uh, di sana ada yakni tempat penggalian uh, penggalian barang-barang ya, dari hasil bumi barang-barang tambang Tuma raja'a sebagian menyebutkan bahwa Buhran tepatnya di daerah Al-Furu' dan ini merupakan jalur ya jalur perdagangan. Jadi kalau orang dari Makkah ingin menuju ke negeri Syam maka mereka melalui jalur Buhran ini. Thumma raja wa lam yalqa harba. Kemudian beliau kembali dan juga tidak terjadi uh, peperangan dalam kejadian tersebut. Taib ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di sore hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.